taala hadis ke-233 selanjutnya datang dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه Hadis dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan gambarkan dan sadarkan kepada umatnya kata beliau al-muslim akhul muslim bahwa seorang muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya yang maknanya adalah persaudaraan yang didasari dengan keimanan la yadhlimuhu yang mana tidak sepantasnya dia mendoliminya wala yuslimuhu dan tidaklah diperkenankan baginya untuk menyerahkannya kepada musuh. La yadlimuhu tidak diperkenankan dia menganiaya, mendolimi saudaranya. Wala yuslimuh dan tidak diperkenankan baginya untuk menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi maka siapa yang memperhatikan dari kepentingan saudaranya kanallahu fi hajatih maka Allah jalla wa ala akan memperhatikan kepentingannya juga karena dia telah menolong mementingkan saudaranya yang membutuhkan suatu keperluan maka Allah Jalla wa'ala nanti akan memberikan dan memperhatikan terhadap kepentingannya juga. Waman farraja muslimin siapa yang memperhatikan melapangkan kurbatan melapangkan satu kesulitan saudaranya muslim farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah maka Allah Jalla wa akan lapangkan baginya nanti min kurabi yaumil qiyamah dengan kelapangan yang dihadapi dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah nanti Waman satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Dan siapa yang menutup Man satara Siapa yang menutupi Musliman Aib saudaranya muslim Satarahullahu yaumal qiyamah Maka Allah Jalla wa'ala pun akan tutupi Nanti aibnya di yaumil qiyamah Hadith ini Kalau ditanyakan korelasinya dengan bab Adalah tentunya antum telah bisa memahami bahwa sangatlah erat kaitannya dengan bab yakni ta'zim hurmatil muslimin dalam rangka mengagungkan kehormatan kaum muslimin. 6. Memperhatikan dari urusan saudaranya kaum muslimin sampai-sampai siapa yang mengeluarkan satu kesulitan saudaranya muslim yang menghadapi suatu masalah, suatu problem, suatu kesulitan, maka Allah Jalla wa'ala akan balasi, Allah akan lapangkan pula dari kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Melapangkan kesulitan baik itu dari sisi hartanya di mana dia diberi harta yang dapat menghilangkan kesulitannya jika dia berhutang mungkin dibebaskan, diringankan dari hutangnya. Jika dia mengalami beban yang lainnya diringankan atau dibebaskan, maka ini bentuk-bentuk dari meringankan atau melampangkan kesulitan saudaranya dari sisi harta. Juga bisa berarti dari sisi maknawi. Dilapangkan dia dibantu untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Membantu dari sisi fikiran diberikan solusi, diberikan bantuan untuk dia bisa mendapatkan jalan keluarnya. Dan juga kesulitan dari sisi apa yang dia rasakan. Rasa takut, rasa sedih dan semisalnya, maka dia dibangkitkan, diberikan motivasi. Dibesarkan hatinya, untuk kemudian yang tadinya dia dalam keadaan sempit dadanya, maka jadi lapang setelah mendapatkan nasihat, penjelasan, kemudian masukan-masukan yang positif dari saudaranya. Ini semua masuk dalam pengertian man farraja muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurbah maknanya adalah kesulitan. Jamaknya adalah kurab sebagaimana kata yang datang sesudahnya qurbatan min Qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman siapa yang menutup aib saudaranya muslim kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah bahwa menutup aib tidaklah berlangsung secara mutlak karena di sana ada menutup aib yang sifatnya diperintahkan dan ada pula menutup aib yang sifatnya adalah diharamkan. Yang sifatnya diperintahkan ketika saudaranya memiliki aib. Aib dalam bentuk cacat pada tubuhnya. Nah, maka dia tidak suka kalau itu diketahui oleh yang lain. Maka jika saudaranya pernah tahu saudaranya cacat pada tubuh pada tubuhnya maka dia yang mengetahuinya berusaha untuk menutupi aibnya karena saudaranya tadi tidak ingin untuk diketahui oleh yang lainnya. Demikian pula menutup aib adalah orang yang melakukan kesalahan atau melakukan aib karena suatu kesalahan yang dia lakukan karena terpaksa atau karena sebab-sebab yang masih bisa ditolerir. Nah, maka semacam ini hendaklah ditutupi. Karena dia berbuat salah, dia merasa malu kalau diketahui yang lainnya. Maka sifatnya seperti ini adalah ditutupi aibnya. Beda dengan kondisi yang kedua adalah orang tadi terbiasa untuk melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa malu, tanpa ada basa-basi, Nah, bahkan mungkin ada bentuk-bentuk kebanggaan ketika dia berbuat itu, merasa senang ketika diperdengarkan oleh yang lainnya. Maka semacam ini tidaklah perlu ditutup aibnya. Sehingga makna tadi rincian sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dan fahamlah kita apa yang dimaksud. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya karena memang dia mau untuk ditutupi, nah, maka Allah pun subhanahu wa taala akan tutupi saudaranya yang menutup aib saudaranya tadi di yaumil qiyamah. Berikutnya hadis ke-13 dengan urutan ke-234 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم Hadisnya semakna dengan hadis yang sebelumnya. Bahkan awal hadis adalah senada. Nam satu kalimat al-muslim akhul muslim. Perbedaannya pada konteks kelanjutan hadisnya la yakhunuhu Tidaklah diperkenankan bagi saudaranya untuk mengkhianati saudaranya. walayak dibu, dan tidak diperkenankan dia untuk mendustainya, membohonginya. Karena bagaimanapun segala bentuk kebohongan adalah haram. Segala bentuk dari kebohongan adalah haram. Nah, karena memang dusta atau bohong ini adalah membingungkan orang lain dan suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Orang yang sudah terbiasa dusta, nah maka sulit untuk diobati. Sampai-sampai adanya suatu syair menyebutkan bahwa aku bisa terbebaskan dari tukang fitnah Sementara aku terasa sulit untuk terbebaskan dari seorang pendusta. 6. Dianggap suatu hal yang ringan, mudah untuk berucap dengan dusta tanpa ada beban. 6. Padahal ketahui bahwa dusta adalah minal kabair termasuk dari dosa-dosa besar. Wala yakhduluhu dan dia tidak membiarkan Naam menganggap hina dari saudaranya. Naam, artinya layat ruk nusratahu. Tidak membiarkan upaya untuk menolongnya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seperti ini sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuh bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya itu adalah haram kehormatannya haram pula hartanya dan demikian pula haram darahnya at-taqwa hahuna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketakwaan itu di sini sebutkan dalam riwayat lain riwayat yang datang sesudahnya menyebutkan sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya. Nah, takwa itu adalah di sini kata Nabi. Letaknya di dalam hati. Nah, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Bihasbin maknanya kafiyah, yakni cukup. Bihasbi mri'in cukuplah seseorang itu minasyarr dikatakan dia melakukan kejahatan an yahqira akhahul muslim ketika dia melecehkan atau menghina saudaranya tampak jelas konteks hadis ini atau hubungannya dengan bab sehingga Taulah kita mengapa muallif rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab tersebut. Nah, berikutnya hadis ke-14 atau hadis ke-235. Wa anhu yakni Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض Jangan kalian saling hasad Jangan kalian saling melakukan An-najash Makna An-najashu Disebutkan setelah hadits ini penjelasannya an yazida fi thamani sil'ah yaitu seseorang yang menambah atau menaikkan harga barang dagangannya yunada 'alaiha fi suq wa nahwi yang dia pasarkan di pasar atau yang semisalnya dia naikkan harga barang tersebut wala raghbalahu fi syira'iha akan tetapi dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk membelinya sengaja dia naikkan dia angkat harganya tadi untuk mengkelabui dari mereka yang mendengarnya semacam bentuk tipuan bal yaqsid an yaghurra ghairah bahkan dia memaksudkan untuk menipu saudaranya wahada haram maka perbuatan ini adalah diharamkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tanajasu jangan kalian lakukan perbuatan semacam itu wala tabaghadu dan jangan kalian saling benci wala tadabaru jangan pula kalian saling membelakangi wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din dan janganlah kalian saling menjual pada sebagian yang lain dari penjualan saudaranya. Nah, adanya transaksi dua orang kemudian ada pihak ketiga yang menungganginya, mempengaruhinya dengan maksud agar batalnya dua transaksi tersebut atau dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din lima perbuatan tadi hasad saling tipu menipu saling benci saling membelakangi saling menunggangi terhadap penjualan saudaranya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau perintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kalian sebagai hambanya Allah yang saling bersaudara al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wala yakhdhuluhu at-taqwa hahuna jangan kalian mendoliminya jangan kalian menghinanya jangan pula kalian melecehkannya ketahuilah bahwa takwa itu di sini wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr cukuplah seseorang melakukan kejahatan dikatakan melakukan kejahatan an yahqira akhahul muslim ketika dia menghina saudaranya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh atas muslim satu terhadap muslim lainnya haram darahnya ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak dirampas hartanya tanpa dasar yang hak pula dan demikian pula dilecehkan kehormatannya. Nah, maka perbuatan tadi adalah haram. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan kita baca tiga hadis yang telah kita lalui. An Nabi An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرجه عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه Muslim Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه لا يؤمن beriman telah dijelaskan bahwa tidak beriman di situ bukan berarti kafir akan tetapi tidak beriman maksudnya imannya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba sampai dia mencintai li akhihi terhadap saudaranya ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana atau seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Demikian digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hubungan seorang muslim satu dengan yang lainnya agar memperhatikan dan tumbuh kecintaan satu dengan lainnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Sampai-sampai dikatakan tidaklah beriman Iman yang sempurna Sampai dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri Faidah dari sisi Nahu Bahwa apabila datang kata kerja setelah hatta Maka ditandai dengan nasab Antum perhatikan kata yuhibba. Nam, jenisnya fi'il mudhari. Salah satu bukti fi'il mudhari kata itu didahului salah satu dari empat huruf. Nam, maka di sini didahului dengan ya. Yang asalnya adalah yuhibbu kemudian berubah menjadi yuhibba karena ada sebab kata hatta. nam maka tidak mungkin dibaca hatta yuhibbu. nam maka terlihat salahnya ketika seseorang membaca demikian. Melainkan dibaca hatta yuhibba. Seandainya tidak berharokat pun, maka orang yang belajar bahasa Arab, belajar nahu akan tahu. nam hatta yuhibba liakhihi ma yuhibbu li nafsih. Adapun hubungan hadis ini dengan bab sangatlah jelas, tidak perlu diterangkan kembali. Berikutnya hadis ke-16 wa anhu dan darinya maksudnya dari jalan sahabat yang sebelumnya yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melayani beliau tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Nah, maka dari situ Anas menimba ilmu yang deras dari sumber yang jernih dari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian hadis yang diriwayatkan Anas enam salah satunya yang bersama kita dan demikian pula hadis yang kita sedang berada padanya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluma. tolonglah atau belalah unsur tolonglah bela akhaka saudaramu zaliman au madluma baik dia dalam keadaan mendolimi atau dalam keadaan didolimi Mungkin tentu ada yang bertanya di antara kita bagaimana mungkin kalau dia mendolimi, bagaimana harus kita bela, kita tolong dia. Wajar kalau itu dia didolimi. Maka pasti terbenak pada diri kita perasaan atau terfikir seperti itu. Ternyata itu sudah pernah terbetik pula dan berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluma aku akan tolong dia kalau dia dizalimi dianiaya araaita in kana zalima bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jikalau dia mendzalimi kaifa ansuruh bagaimana saya bisa akan menolongnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kata beliau tahjuzuhu. Makna tahjuzuhu au tamna'uh. Yakni engkau cegah dia. Menolong saudaranya yang berbuat zalim adalah dicegah dari sikapnya dia menganiaya saudaranya supaya berhenti. Tamna'uhu Minat zulmi engkau cegah dia dari kedoliman yang dia lancarkan yang dia langsungkan fa inna dzalika nasruh maka cara yang seperti itu adalah bentuk pertolongan pembelaan kepada saudaranya yang mendolimi agar tidak terus menerus kedoliman itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada saudaranya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Adapun kaitannya dengan bab adalah sangat jelas. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim 'alal muslim khamsun. Berulang kembali hadis 6 yang pernah kita lalui tentang haknya muslim satu kepada muslim lainnya. Disebutkan melalui hadis ini khamsun sebanyak lima. Yang pertama raddus salam, menjawab salam, wa iadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit, wa tibaul janaiz, wa ijabatid da'wah, mengantarkan atau mengurusi jenazahnya, memenuhi undangannya, wa tashmitul atis dan mendoakan saudaranya yang bersin dalam keterangan yang lain ketika saudaranya tadi telah mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula memenuhi undangan sebagaimana telah dijelaskan pada rinciannya. Selama undangan itu adalah undangan yang tidak mengandung kemaksiatan. Tidak padanya kemungkaran. Dan beberapa penjelasan yang lainnya. Maka diikatkan atau dikaitkan memenuhi undangan. Padanya ada persyaratan-persyaratan sebagaimana telah dijelaskan. Tidak berlangsung kemudian begitu saja, melainkan haruslah diperhatikan tentang uh, bagaimana acara yang akan dilangsungkan dalam undangan tersebut. Wa fi riwayatin li Muslim haqqul muslim sittun. Ida laqitahu fasallim alaihi wa ida da'aka fa'ajibhu wa ida stansahaka fansahhu وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه نعم Kemudian hadis ke-18 An Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qaal Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القص وعن اللبس الحرير والاستبرق والديبات متفق عليه Naam Kita baca hadisnya dari hadis yang ke-15 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا يؤمن أحدكم حتى يحبه لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وعن, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بإيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تحطم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياتر الحمر وعن القص وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه Enam Selesailah sudah 18 hadis yang kita murajaah. Siapa ingin mencoba untuk menyetorkan hadis dari hadis-hadis yang dia telah berupaya untuk menghafalnya satu atau dua hadis dari 18 hadis total kontingen dari Tabanan 6 طيب أحسنت Yang lainnya insyaallah taala gilirannya pada kesempatan lain باذنillah taala. Masih tersisa waktu 5 menit. Ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait undangan antum khusus yang ikhwan yang laki-laki ar-rijal mendapatkan undangan walimah dari saudara kita Al-Fadil Najib bin Faisal Sanad. Naam. insyaallah acaranya pada besok biidznillah taala ba'da zuhur di rumah beliau di sebelah masjid ini. Amanat ini disampaikan, nah, untuk disampaikan bahwa undangan khusus untuk laki-laki enam yang hadir di majelis ini Undangan acara walimah enam Dan itu termasuk hakul muslim alal muslim enam Memenuhi undangan Ijabat da'wah enam Memenuhi undangan Yang insyaAllah ta'ala Undangan itu akan dilangsungkan Sesuai dengan sunnah insyaAllah Maka antum yang memiliki kesempatan maka sengaja ini diberitahukan kembali Barangkali ada di antara antum yang belum tersampaikan undangan melalui SMS Maka ini mewakili dan menegaskan kembali undangan tersebut Nah InsyaAllah besok Ba'dad zuhur Yang kedua Diberitahukan pula Bagi yang belum mendapatkan informasi Tentang kajian setiap ahad pagi sekitar setengah sepuluh atau jam sepuluh bertempat di masjid atau musola al-ghuraba. Kajian tafsir adalah dari juz ammah 6 dan memakai tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Maka bagi yang berkesempatan memiliki waktu fatafadhal untuk hadir pada kajian esok pagi sekitar setengah sepuluh atau jam sepuluh sampai menjelang waktu duhur sebelumnya insya Allah.